بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah. Berada dalam surga kenikmatan. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Inna ansha'nahunna insha'a ثلة من الأولين وثلة من الآخرين Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Dan golongan kiri, Siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Innahum qabla mutrafin wa kanu ala azim وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang. إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rob semesta alam. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat. وَنَحْنُ Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar? فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Dan adapun jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.